Bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatannya kepada kita semuanya. Dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Ini kenikmatan yang besar. Keutamaan yang sangat besar sekali. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu adalah merupakan karunia, keutamaan Zalika fadlullah. Itu adalah merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yu'tihi man yasha. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sehingga wajib bagi kita semuanya untuk mensyukuri kenikmatan ini. Kita masih bisa untuk meneruskan pelajaran kita itu pelajaran mulakhas al-fiqh li Syekh Saleh hafizahullah taala Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Insyaallah taala kita akan teruskan kembali pembahasan kita al-mulakhas al-fiqh dan pembahasan yang terakhir Yang kita bahas yaitu masih pada bab fi adabil masyi ila shalah. Adab masyi berjalan ketika akan melaksanakan sholat. Dan sebagaimana yang telah kita bahas bahwa Syekh Saleh hafizahullah taala di sini menyebutkan tentang adab-adab ketika seseorang akan melaksanakan sholat dan juga adab-adab ketika seseorang berada di dalam masjid ketika seseorang berada di dalam masjid pembahasan yang telah kita bahas yaitu yang diantaranya dikatakan oleh Habibullah Ta'ala Seseorang ketika berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib, falyakun dzalika wa waqar. Maka hendaklah dia mendatanginya dengan sakinah dengan tenang. Waqar sopan dikatakan oleh hafizahullah taala sakinah ya at-tumanina wa ta'anni fil masyi sakinah yaitu tenang perlahan-lahan di dalam berjalan tidak terburu-buru wal waqar yaitu ar-razana telah kita bahas itu rozana itu baik di dalam tingkah lakunya wal hilm santun wa ghaddul basar menundukkan pandangannya ketika ada wanita yang bukan mahramnya tundukkan pandangannya ketika menuju ke masjid wa khabdus saut tidak mengeraskan suaranya teriak-teriak ke sana kemari. Nah, karena ini bukan merupakan adab seorang seorang muslim teriak-teriak ketika akan menuju ke masjid. Nah. Wakilatul iltifat. Nah. Kemudian pembahasan yang telah kita bahas dikatakan oleh Hafizahullah taala wal yakun khurujaka ayyuhal muslim ila masjid mubakkiran hendaklah ketika engkau keluar menuju ke masjid yaitu sedini mungkin terikat takbiratul ihram agar seseorang mendapatkan takbiratul ihram kemudian di antara yang telah kita bahas yaitu adab ketika menuju ke ke masjid. Dikatakan oleh Hafizahullah taala wa idza wasalta babal masjid faqaddim rijlaka al-yumna inna dukhul Ketika engkau memasuki ke masjid maka dahulukan kaki yang kanan inda dukhul ketika akan masuk. Dalilnya dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi alaihi salatu wasallam kana yuhibbu at-tayammun. Nabi alaihi salatu wasallam menyukai mendahulukan yang kanan. Ini sesuatu yang baik. Nabi alaihi salatu wasallam selalu mendahulukan yang kanan. Dan juga seseorang ketika memasuki masjid maka dahulukan kaki yang kanan. Ketika keluar, maka dahulukan kaki yang kiri. Juga sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu bahwa Anas mengatakan, nah, minas sunnah idza dakhalta masjid fabda birijlika rijlika Kemudian Anas juga menyebutkan kembali wa minas sunnah idza kharajta minal masjid fabda birijlika. rijlika al-yusra. Anas bin Malik mengatakan termasuk sesuatu yang disunahkan. Sahabat apabila mengatakan minus sunnah maka yang dimaukan adalah sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ucapan Anas di sini ada hukum rafa kepada Nabi Shallallahu Wasallam. Karena yang dimaksud adalah sunnahnya Nabi Shallallahu Wasallam. Ida dakhalta tamasin fabda berijrika al-yumna. Mau ketika akan melaksanakan sholat misalkan. Ketika mau belajar misalkan taklim sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Ketika akan masuk biasakan dahulukan kaki yang yang kanan. Karena seseorang apabila dia akan membiasakan akan terbiasa ke depannya. Akan terbiasa otomatis kanannya akan dimulai. Nah. Kemudian dikatakan oleh Hafizahullah Ta'ala Wa idza dakhalta masjid fala tajli hatta tusalli raka'atain tahiyat al-masjid. Apabila engkau masuk ke masjid, maka janganlah duduk sampai engkau salat dua dua rakaat. Dua rakaat di sini yaitu salat tahiyatul masjid. Apa artinya tahiyatul masjid? Tahiyat artinya menghormati masjid. Solatnya solat apa saja terserah mau solat tahiyatul masjid misalkan atau solat qabliyah ketika adzan duhur mau masuk ke masjid solat qabliyah dua rakaat misalkan itu cukup cukup pengganti dari tahiyatul masjid yang penting kau sholat dua dua rakaat. Nah. Kemudian adab dalam masjid bagaimana dikatakan oleh Hafizahullah taala, summa tajlis dan tadirus sholat. Kemudian duduklah. Tunggu sholat. Nah. وتكن حال جلوسك في المسجد لانتظار الصلاة مشتغلا بذكر الله وتلاوة القرآن dan hendaklah keadaan dudukmu di dalam masjid ketika engkau menunggu salat mushtagilan bidzikrillah wa tilawatil Quran disibukkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga disibukkan dengan membaca Al-Quran. Watajannubil abas dan jauhilah sesuatu yang tidak bermanfaat. Ketika kita berada di dalam masjid menunggu waktu sholat, maka sibukkan diri kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid adalah baitullah, rumah Allah. Tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu masjid. Maka ketika kita berada di masjid, kita ini tamu Allah. Maka sibukkan diri kita ketika menunggu solat dengan berzikir, membaca Al-Quran, jauhi sesuatu yang tidak bermanfaat, obrolan-obrolan yang sia-sia. Atau bahkan obrolan-obrolan yang terdapat kemungkaran di dalamnya. Ghibah, namimah misalkan obrol di masjid namimah mengadu domba si fulan dengan si fulan atau ghibah atau yang lainnya maka jauhi jauhi adab seperti ini. Nah. Qala hafizahullah taala. Kita teruskan kembali bahasan kita. Baik. Qala hafizahullah taala. Wa fi hal intidarika as-salah fil masjid la takhud fi ahadith dunya. Keadaanmu ketika engkau menunggu salat di dalam masjid la takhud fi ahadith dunya la takhud jangan berbincang-bincang ngobrol dengan urusan-urusan dunia li'annahu warada fil hadis anna dhalika ya'kul hasanat kama ta'kulun narul hatab karena terdapat hadis bahwa itu yang mengobrol dalam masjid bisa memakan kebaikan, bisa menghilangkan kebaikan. Kama takulun narul hatab. Sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Nah, hadis ini hadis al uh, Ya'kulu hasanat kama ta'kulu narul hatab Hadis ini dikatakan oleh Syekh al Bani, rahmatullahi taala alaih, itu hadis la aslalah. Tidak ada asalnya sama sekali. Yaitu hadis yang tidak ada sanadnya. Nah. Juga bisa dikatakan hadis yang palsu. Karena hadis ini hadis tidak ada sanadnya. Dikatakan oleh Syekh al Bani, hadis la aslalah dan disebutkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alai fi ad-dha'ifah hadis-hadis dhaif dan juga disebutkan oleh para ulama yang sebelumnya itu oleh Iraqi menyebutkan dari ulama alul hadis al Iraqi bahwa hadis ini juga sama la aslalah tidak ada asalnya sama sekali. Nah. Ketika seseorang menunggu sholat di masjid, la tahut di dunia. Jangan dia berbincang-bincang ngobrol dengan perkara dunia. Lebih-lebih jual beli di dalam masjid. Fahada muharram. Ini perkara yang haram. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Sonani dan juga Imam Syaukani. Dan Nabi Alaihi Wasallam melarang. Di sana terdapat dalam hadis Amr bin Shu'aib an abi an Jaddi naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an an syira wal bai' fil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli di dalam masjid. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza raaitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahu Allah tijaratak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila kalian melihat orang yang jual beli di dalam masjid La arbahullahu tijarata. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan di dalam perniagaanmu. Ini dalil larangan seseorang jual beli di dalam masjid. Nah. Karena Nabi Allah SAW mengatakan, Innama bunyatil masjid lima buniyat lahu. Sesungguhnya dibangun masjid, yaitu dibangun sebagaimana digunakan masjid itu ini untuk ibadah. Salat di dalamnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Jangan jadikan masjid seperti pasar. Jual beli. Nah, baik jual beli secara langsung, ada penjualnya, ada pembelinya. Atau penjualnya pembelinya di tempat lain dengan menggunakan handphone misalkan ini sama jual beli. Yang seharusnya di dalam masjid orang berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, salat di dalamnya. Dia malah jual beli. Nanya harga ini bulan, harga ini berapa? pesan barang ini, pesan barang itu di dalam masjid pada haram. Bahkan Nabi Wasallam mengatakan apabila ada orang yang melihatnya, ucapkan kepada dia, La arbahallahu tijarata. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan di dalam jual belimu. Didoakan dengan kejelekan oleh orang yang melihatnya. Dan juga berbincang-bincang di dalam masjid Walaupun tidak ada transaksi jual beli, akan tetapi berbicara permasalahan-permasalahan bisnis dikatakan oleh para ulama perkara ini makruh. Kalau jual belinya pada haram. Sedangkan ngobrol perkara-perkara bisnis, kamu jualan apa? Saya jualan ini. Satu kartunnya seperti ini. Satu kartunnya harganya segini, segini. Paham makro. berbincang-bincang permasalahan bisnis di dalam di dalam masjid. وقد ورد في الحديث الآخر أن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تستغفر له فلا تفرط أيها المسلم في هذا الثواب وتضيعه بالعبث washtighal bil qil wal qal. Dikatakan oleh Hafidhullah taala dan juga terdapat hadis yang lain nah, utama seseorang menunggu waktu salat anal abda sesungguhnya apabila seorang hamba fi shalah madama yantadiru shalah ketika dia menunggu waktu salat Wal malaikatu tastaghfir lahu. Malaikat meminta kepada Allah agar diampuni orang ini. Fala tufarrid ayuhal muslim. Maka jangan disia-siakan. Ayuhal muslim fi hadas tawab. Dengan pahala ini. Wa tudayyihu bil abad. Menghilangkannya dengan sesuatu perkara yang abas yang sia-sia washtighal bil qil wal qal dan juga disibukkan dengan ucapan-ucapan yang sia-sia ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya qala hafizahullah taala wa idza uqimatish shalah faqum ilaiha inda qalihil muadzin قد قامت الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وإن قمت عند بدء الإقامة فلا بأس بذلك هذا إذا كان المأموم يرى الإمام وإن كان لا يراه حال الإقامة والأفضل ألا يقوم حتى يراه Dikatakan hafizahullah taala, "Idza uqimatis shalah" Apabila salat itu dilaksanakan, ini komat, fakum ilaiha, maka berdirilah. Inda qaulil muadzin ini ketika muadzin mengatakan qad qamatis shalah لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك karena Nabi alaihi salatu wasallam yaf'alu dzalik, melakukannya. Wa in kumta inda badil iqamah fala ba'sa bidzalik. Apabila engkau berdiri inda badil iqamah ketika dimulai iqamah fala ba'sa bidzalik maka tidak mengapa. Nah, maka tidak mengapa. Dan Imam Malik rahmatullahi taala alaih mengatakan bahwa di sana tidak ada dalil tentang tahdid sehingga seseorang boleh ketika iqamat langsung kemudian dia berdiri Allahu akbar Allahu akbar misalkan muadzin mengucapkan iqamah baru langsung dia berdiri ataupun ketika qad qamatis shalah qad qamatis shalah dia berdiri Dua-duanya jais. Dua-duanya jais. ada Hada kana al-ma'mum yara imam. Ini apabila ma'mum melihat imam. Nah. Fa in kana la yarahu hal iqamah apabila ma'mum tidak melihat ketika iqamat wal afdal alla yaqum hatta yarahu yang afdol makmum tidak berdiri sampai melihat imam. Sebagaimana dalam hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarani." Muttafaqun alaih. Sebagaimana dalam hadis Abi Qatadah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Rasulullah Wasallam mengatakan ida uqimatis sholat apabila salat dilaksanakan fala takumu janganlah kalian berdiri hatta tarani sampai kalian melihat aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah. ini apabila makmumnya di luar misalkan kalau makmumnya di dalam masjid misalkan nah mamum imam imam berdiri maka ini merupakan tanda bahwa sholat dilaksanakan. Nah, memberikan aba-aba kepada muadzin. Qamat sholat. Qamat, eh, dilaksanakan sholat. Nah. Sedangkan apabila imam berada di luar dikatakan oleh Nabi Rasulullah SAW fala taqumu hatta tarani janganlah kalian berdiri sampai kalian melihat aku kalau sudah imam itu datang dilihat datang maka umat nah, jangan imam belum ada belum datang umat makmumnya nunggu imamnya siapa jangan seperti itu Tunggu ketika imam datang baru dia komat. Ketika imam datang baru dia komat sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala taqumu hatta tarani." Qala hafizahullah ta'ala, ayuhal muslim, ihris an taquna fi sifil saffil awwal." muslim, ihris an takuna fi safil awal senantiasa engkau berada di saf yang pertama Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu an-nas ma fi an-nida wa saf al-awwal thumma la yajidu illa ayastahimu alaih lastahamu mutafaqun alaih sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam Lau ya'lamun nas ma fin nida wa safil awal. Seandainya manusia itu mengetahui ma fin nida wa safil awal dari panggilan adzan dan juga saf yang pertama Semalam yajidu ila yastahimu alaih dan dia tidak mendapatkannya kecuali dengan diundi niscaya dia akan mengundinya ini merupakan dalil tentang keutamaan sof yang pertama. Dikatakan Nabi Shallallahu Wasallam apabila mereka mengetahui pahala di dalamnya, dalam sof awal mereka tidak mendapatkan kecuali diundi akan diundi. Siapa yang duluan? Oh saya yang duluan, masuk ke depan. Kenapa? Karena pahalanya besar. Dan juga di sini akan disebutkan tentang keutamaan saf yang pertama. Nah. Taib. Lau an nas ma fi nida wa saf al-awwal lam thumma lam yajidu illa ayastahimu illa ayastahimu alaih lastahamu muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih min hadis Abi Hurairah. وقال صلى الله alaihi wasallam khairu sufufi rijal awwaluha. Dan juga hadis Nabi alaihi salatu wasallam, khairu sufufi rijal awwaluha. Sebaik-baiknya saf laki-laki itu pertama. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah. Ini dalil juga yang menunjukkan tentang keutamaan saf yang pertama. Utamanya sangat besar. Orang berlomba-lomba ingin mendapatkan soft awal. Karena pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu berbeda-beda. Orang yang mendapatkan soft yang pertama dengan soft yang terakhir tentu berbeda pahalanya, lebih banyak soft yang pertama. Orang yang rumahnya jauh ketika melaksanakan sholat dengan orang yang rumahnya dekat ketika dia melaksanakan sholat ke masjid pahalanya lebih banyak orang yang rumahnya jauh. Semakin banyak langkah, semakin banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ketika seseorang pergi ke masjid akan melaksanakan sholat Jumat, orang yang berangkat lebih awal itu pahalanya lebih banyak daripada orang yang berangkat di akhir. Bahkan orang yang berangkat di saatil ula faka'annama qarraba badana. Jam yang pertama dia seperti berkurban satu ekor unta. Yang terakhir jam terakhir dia seperti berkurban dia seperti berkurban seekor telur. Berapa perbedaan antara dari harga saja, harga unta dengan harga satu butir telur. Jauh berbeda. Dengan ini, pahala dalam seorang melaksanakan sholat berjamaah itu berbeda-beda. Sof yang pertama lebih afdol. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan khairu sufu firijal awaluha, wa syarruha akhiruha. Dan sejelek-jeleknya sofnya laki-laki adalah paling akhir. Dikatakan oleh para ulama, sejelek-jeleknya di sini yaitu dari segi pahalanya. Pahala yang lebih depan, yang soft depan maka lebih banyak. Yang di belakang pahalanya eh, berbeda dengan pahala yang diberikan kepada orang yang sholat di soft yang belakang. <clears throat> Bahkan yang saya pernah menjumpai di negeri Yaman itu ketika setengah jam sebelum sholat sof awal sudah penuh tidak ada celah satupun semangatnya mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan dalam ibadah setengah jam sebelum sholat sof awal sudah penuh nah, sholat wajib ataupun ketika melaksanakan sholat tarawih itu satu setengah jam sebelum sholat sudah penuh. Nah, kenapa? Karena mereka mengetahui keutamaan di dalam melaksanakan sholat pada sof yang pertama. Berlomba-lomba. Waqala hafidhahullah ta'ala. Wahris alal qurbi minal imam. Nah, dan nantiasa engkau berada dekat dengan imam ketika sholat. Faqad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam Liyaliani minkum ulul ahmam wan nuha Hendaklah berada di belakangku orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang cerdas. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala Kemudian um, masalah yang berkaitan tentang soft bahwa yang afdal soft itu sebelah kanan, sebelah kanan imam. Sebagaimana para sahabat Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, apabila kami sholat di belakang Nabi alaihi salatu wasallam fa'ahbabna ayakuna an yaminihi. Maka kami menyukai berada di sebelah kanannya Nabi alaihi salatu wasallam. Nah. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka berada di sof yang pertama dan mereka menyukai sebelah kanan. Wa qala hafidhahullah taala hadza binisbah lirrijal. Yani untuk kaum laki-laki afdol di awal sof yang pertama. Wa amma binisbah lil mar'ah sedangkan binisbah mar'ah perempuan fasaful akhir minasufu nisa afdolulaha maka sof yang terakhir itu afdol laha untuk perempuan. Sebagaimana di dalam hadis Nabi alaihi wasallam wa khairu sufufir rijal wa khairu sufufin nisa akhiruha. Dan sebaik-baiknya saf wanita itu di akhir. Li'anna dzalika ab'adu laha an ru'yatir rijal. Karena apabila wanita berada di sof yang paling akhir abad lebih jauh dari penglihatan laki-laki. Nah, dikatakan oleh al Masya Syekh rahmatullahi taala alaih, ini apabila ketika salat di depannya laki-laki, di belakangnya wanita. Ada sutra, ada penutup, di belakangnya wanita. Maka ketika salat ada laki-laki ada wanita, maka yang afdol laki-laki paling depan. Wa akhiruha yang jelek paling belakang. Itu yang paling jelek. Kenapa? Karena yang paling belakang itu lebih dekat kepada wanita. Nah, lebih dekat kepada wanita. Berbeda dengan wanita. Dikatakan oleh Nabi alaihi wasallam wa khairu akhiruha. Sebaik-baiknya soft laki-laki perempuan adalah paling akhir. Dan sejelek-jeleknya saf wanita itu paling awal ketika sholat bersama laki-laki sebagaimana dikatakan oleh Hafidahullah taala li anna dzalika ab'adu laha an ru'yatir Karena lebih jauh dari pandangan laki-laki. Sedangkan apabila laki-laki wanita sholat sendiri, nah maka dikatakan oleh Allah Masyurul Ta'mi rahmatullahi taala alaih, maka sof yang pertama bagi mereka afdol. Sof yang pertama bagi mereka afdol. Kenapa? Karena tidak ada ilahnya. Ilah wanita ketika sebabnya wanita sholat afdolnya paling akhir agar tidak lebih dekat dengan laki-laki. Maka yang paling ujung maka afdol. Sedangkan apabila wanita sholat dengan sendirinya, tidak bercampur dengan laki-laki, maka dikatakan oleh Al-Alamah Syekh rahmatullahi taala alaih, sof yang pertama afdol sebagaimana keumuman di dalam hadis Nabi alaihi wasallam tentang keutamaan sof yang pertama. Keutamaan sof yang yang pertama. Wallahu taala ta'ala. <clears throat> Kita teruskan lagi insyaallah taala pembahasan mulakhas fikih tentang adab menuju ke masjid ketika melaksanakan salat insyaallah taala kita teruskan nanti pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahu wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.